Ketahuilah bahwasannya pembatal-pembatal keislaman ada sepuluh Ketahuilah bahwasannya pembatal-pembatal keislaman ada sepuluh Telah kita jelaskan makna kalimat i'lam adalah ta'allam wafham wa tayaqqan. Pelajarilah Pahamilah dan yakinilah Dan digunakan oleh para ulama Atau orang Arab secara umum Untuk tanbih Bahawa apa yang akan dia sampaikan Adalah sesuatu yang sangat penting sekali Maka dia gunakan kata i'lam Dan dijelaskan para ulama Nawakit adalah jamaknya naqid artinya adalah al-mubtil atau al-mubtilat nawaqidul wudu mubtilatu asal katanya dari an-naqdu yang artinya secara bahasa adalah ifsadu syai ba'da ihkamihi arti an-naqdu if, ifsadu syai' ba'da ihkamihi merusak sesuatu setelah dikuatkan setelah dikuatkan kemudian dirusak sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha janganlah kalian seperti wanita yang merusak naqadat merusak janganlah kalian seperti wanita yang merusak benang-benang yang telah dipintalnya setelah dikuatkan sebelumnya kemudian menjadi cerai-berai ayat ini disebutkan para ulama tentang seorang wanita yang tolol di Makkah kerjaannya memintal benang setelah dipintal dengan baik, setelah menjadi kuat, dia kemudian mencerai-beraikan kembali. Ini makna bahasa asal kata an-naqid yaitu an-naqdu ifsadu syai' ba'da ihkamihi. Adapun makna Islam menurut bahasa adalah izharul khudu wal qabul Islam artinya izharul khudu wal qabul. Menampakkan ketundukan dan penerimaan. Sebagaimana dalam Al-Mu'jamul Wasit. Sedangkan secara istilah secara istilah syariat kemarin kita jelaskan Islam itu ada dua makna. Islam itu ada dua makna dalam pelajaran salah satu usul. Ada yang ingat Islam dengan dua makna. Ini sudah kita jelaskan dalam pelajaran salah satu usul. Ma'rifatu dinil Islam. Islam disebutkan para ulama ada dua makna. Ada yang ingat? Siapa yang ikut pelajaran salah satu usul? Banyak yang ikut ya? Ada yang ingat? Warak. Fadalah. Islam dengan makna khos gimana? Baik, ahsan. Makna yang kedua? Makna yang umum. Ya. Apa kata Syekhul Islam dalam salah satu usul? Islam dengan makna yang umum yaitu peruntukannya lijamil jamil anbiya war rusul. Tetapi apa maknanya? Baik. Wal bara'atu wa ahli. Ahsan tabarakallahu fikum. Hada laka hadiah. Fadal. Khud. Jazakallah khair. Jelaskan para ulama Islam ada dua makna Makna yang umum dan makna yang khusus Adapun makna yang umum adalah seperti dikatakan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam salafatul usul Islam itu adalah istislamu lillahi bitawheed wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya dan tunduk kepadanya dengan taat dan berlepas diri dari kesyirikan dan kaum musyrikin itu makna Islam secara umum yang mencakup seluruh para nabi dan rasul dan pengikut-pengikut mereka adapun Islam dengan makna yang khas adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. artinya pengikut para nabi sebelumnya tidak lagi dikatakan sebagai seorang muslim kalau dia tidak mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah Inna dina indallahil islam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan wallazi nafsu Muhammadin biyadih la yasma'u bi ahadun min hadhihi al ummah yahudiyyun wala nasraniyun thumma mata wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi Allah yang jiwaku ada di tangannya tidaklah ada seorang pun yang mendengarkan tentang aku dari umat ini apakah dia seorang Yahudi atau seorang Nasrani kemudian dia tidak beriman dengan risalah yang aku bawa maka apabila dia mati dia termasuk penghuni neraka apabila dia mati sebelum dia beriman dengan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia termasuk penghuni neraka. Baik. Kemudian kata Syekh ada 10 pembatal. Dijelaskan para ulama 10 yang beliau maksudkan adalah bukan sebagai pembatasan. Bukan sebagai pembatasan. Tetapi yang beliau maksudkan adalah dua kemungkinan. Yang pertama, inilah yang kebanyakan terjadi. Yang kedua, ini disepakati oleh para ulama. Sebagaimana akan kita sebutkan insyaallah satu persatu beberapa nukilan kesepakatan para ulama dan juga ada yang ditegaskan oleh Syekh sendiri. Jadi ini dua kemungkinan. Maka beliau tidak bermaksud untuk membatasi. Oleh karenanya disebutkan dalam nuskha yang lain i'lam anna min a'zami nawaqidil Islam asyaratun. Ketahuilah sesungguhnya kata beliau di antara pembatal Islam yang terbesar ada sepuluh. Jadi ada kata min di antara bukan sebuah pembatasan. Baik. Maka ini adalah mukaddimah yang ringkas dan menegaskan kepada kita bahwasannya orang yang tadinya sudah muslim bisa saja menjadi murtad. Makanya ada yang disebut dengan pembatal-pembatal keislaman. Artinya penyebab murtad. Makanya kalau kita mau bahasakan yang lain, nawakidul Islam artinya adalah asbabur riddah atau anwa'ur riddah. Sebab-sebab kemurtadan atau jenis-jenis kemurtadan. Maka di sini ada peringatan bagi kita bahwa seorang yang tadinya sudah muslim bisa saja menjadi murtad. Dan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak perlu kalian mencari-cari udur karena kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Dan di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita bahaya murtad. Dan murtad itu Asal bahasanya adalah Irtadda Maknanya adalah rojaa Ay roja'anil islam Dia keluar dari islam Kembali dari islam Yakni keluar dari islam Dan dalam banyak ayat Allah subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan bahayanya Bahayanya yang terbesar adalah Menyebabkan Amalan seseorang itu semuanya Terhapus dan dia termasuk penghuni neraka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Jadi ini penting sekali untuk dipelajari karena kalau kita tidak ketahui kita akan terjerumus di dalam kemurtadan tersebut. Sebagaimana kata Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu anhuma, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair." wa kuntu as'aluhu anis syarr makhafata an aqa fihi dahulu manusia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan dan aku bertanya tentang keburukan karena khawatir terjerumus dalam keburukan tersebut dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu satungkadu ural islam urwatan urwatan idza nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyah ikatan Islam akan terlepas seutas demi seutas apabila tumbuh dalam Islam orang yang tidak mengenal jahiliyah makanya dikatakan penyair araftu syarra la li syarri walakin li tawqih wa man lam ya'rif syarra khair waqa'a fih aku mengenal keburukan bukan untuk melakukannya melainkan untuk menjauhinya untuk berhati-hati darinya karena siapa yang tidak mengenal keburukan, dia akan terjerumus di dalamnya. Itu sudah kepastian. Siapa yang tidak mengenal keburukan, maka dia akan terjerumus di dalamnya. Atau paling tidak, ketika datang keburukan itu padanya, dia tidak mengingkari. Itu juga sudah merupakan kemungkaran. Orang yang tidak mengenal kemungkaran pasti terjatuh dalam satu dari dua perkara ini. Apakah dia melakukannya atau dia tidak mengingkarinya? Apakah dia melakukannya atau dia tidak mengingkarinya? Inilah pentingnya ilmu tentang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat darinya. Dan bahaya kemurtadan yang besar telah Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-217. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ أَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ dan siapapun di antara kalian yang murtad dari agamanya, kemudian dia mati dalam keadaan kafir. Artinya dia murtad terus sampai mati. Artinya apa? Orang yang sudah murtad masih mungkin untuk bertobat. Masih mungkin untuk bertobat. Oleh karena itu ada sebagian yang telah masuk Islam di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sepeninggal beliau ada yang murtad maka diajak kembali masuk Islam oleh Abu Bakar dan diperangi dan banyak di antara mereka yang kemudian masuk Islam kembali maka Allah mengingatkan apabila dia mati dalam keadaan dia masih kafir dia belum kembali kepada Islam faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah maka mereka itulah orang-orang yang terhapus amalan mereka di dunia dan akhirat wa ulaika ashabun nar dan mereka itulah penghuni-penghuni neraka hum fiha khalidun mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya inilah jemaah sekalian bahaya terbesar dari kemurtadan itu terhapus seluruh amalan pelakunya dia pasti menghuni neraka dan dia kekal di dalamnya untuk selama-lamanya wa ma lidzalimina min ansar dan tidak ada yang sanggup memberikan pertolongan kepada orang-orang zalim tersebut tidak ada harapan mendapatkan ampunan dan tidak ada harapan untuk mendapatkan syafaat. Dan pada hakikatnya orang-orang yang murtad itu adalah orang yang ditipu oleh syaitan. Sebagaimana di dalam surat Muhammad ayat ke-25 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda, asy-syaitanu sawwala lahum wa amla lahum." Sesungguhnya orang-orang yang murtad dari agama mereka setelah menjadi jelas kebenaran bagi mereka atau petunjuk bagi mereka maka setan telah menipu mereka dan memanjangkan angan-angan mereka dan Allah Subhanahu wa taala telah mengancam kita barang siapa yang murtad dari agamanya maka sesungguhnya itu tidak membahayakan Allah sedikit pun dan tidak membahayakan Islam sedikit pun sebab Allah akan menggantikan orang-orang yang murtad itu dengan kaum yang lain sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat ke-54 ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adzillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin wahai orang-orang yang beriman siapapun di antara kalian yang murtad dari agamanya maka Allah akan mendatangkan satu kaum sebagai pengganti bagi mereka yang Allah mencintai mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang lembut terhadap kaum mukminin dan tegas terhadap orang-orang kafir. Jadi pada hakikatnya orang yang murtad itu membahayakan dirinya sendiri, tidak membahayakan Islam sedikit pun. Tidak membahayakan Islam sedikit pun, namun membahayakan dirinya sendiri tidak membahayakan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Iya, sebagaimana orang yang beriman tidak memberi manfaat sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan Allah yang memberikan manfaat kepadanya. Dan wajib bagi kaum muslimin untuk mendakwahi kembali orang yang murtad dari agama Islam. Jangan dibiarkan. Harus diajak kembali masuk Islam. Dan kewajiban pemerintah untuk memberikan hukuman mati setelah diajak bertobat, diminta bertobat terlebih dahulu. Kalau dia tidak mau, maka diberikan hukuman mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluh." Barang siapa menukar agamanya, bunuhlah dia. Ini menunjukkan kepada kita orang yang kafir asli itu lebih baik daripada orang yang murtad. Karena orang yang murtad ini sudah tahu kebenaran, dia sudah melakukan mengamalkan kebenaran itu bahkan kemudian dia murtad maka dia sampai hukuman mati adapun orang yang kafir asli orang yang kafir asli itu masih diberikan pilihan-pilihan pilihan pertama masuk Islam kalau dia tidak mau maka membayar jizyah menjadi kafir zimmi supaya dia bisa didakwahi kalau dia tidak mau baru kemudian diperangi itu bagi orang kafir yang asli masih ada tawaran, masih ada apa namanya? kebebasan baginya untuk tidak dibunuh dengan syarat menjadi kafir zimmi. Tetapi kalau orang yang murtad maka diberikan hukuman mati. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan orang yang mau masuk Islam itu mestinya diajarkan lebih dulu tentang Islam dengan sebenar-benarnya. Sehingga dia sudah tahu konsekuensinya Iya. Jangan dia sudah masuk Islam kemudian dia merasa berat lalu dia ingin keluar kembali dari Islam. Itu hukumannya lebih berat daripada keadaan dia masih kafir asli. Iya. Jadi ini semua menunjukkan bahaya kemurtadan setelah keimanan. Juga disebutkan para ulama apabila yang murtad itu adalah sekelompok orang maka wajib bagi pemerintah untuk mendakwahi mereka dan memerangi mereka seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu dan para sahabat. Ya, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Mereka memerangi orang-orang yang murtad sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu semua dalam rangka apa jemaah sekalian? Himayatan lid Demi menjaga agama dan agama lebih tinggi daripada nyawa mereka. Maka demi menjaga agama agar tidak kemudian banyak orang yang ikut menjadi murtad atau terpengaruh mereka diperangi oleh pemerintah kaum muslimin. Namun ini adalah kewajiban bagi pemerintah menghukum dalam hukuman-hukuman pidana. Demikian pula jihad di dalam syariat Islam itu adalah hak pemerintah. Tidak ada hak bagi masyarakat. Kalau masyarakat mengambil hak pemerintah maka mereka berbuat zalim. Maka mereka berbuat zalim. Walaupun mungkin berhasil. Ini jangan terpengaruh. Seorang penuntut ilmu itu harus benar-benar berpegang dengan Al-Quran was sunnah Jangan terpengaruh dengan kenyataan Ada orang merubah kemungkaran dengan cara yang salah hasilnya berhasil. Apakah kita membenarkan caranya? Tidak. Ya. Ada orang merubah kemungkaran dengan cara yang salah seperti dengan apa? Dengan cara demonstrasi. Tapi hasilnya bagus. Berhasil. Apakah caranya itu benar? Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yu'ayyidu hadzal din birajulin fajir." Sesungguhnya Allah sungguh-sungguh akan menguatkan agama ini dengan seorang pendosa. Jadi mungkin saja orang berbuat dosa, tapi hasilnya dia menguatkan agama, bukan membenarkan perbuatan dia. Jadi jangan tertipu. Mereka melakukan cara yang salah, katakanlah pemerintah berbuat salah. Kemudian ada orang yang melakukan demo, lalu pemerintah menjadi sadar. Hasilnya baik, tapi caranya salah. Apakah kemudian caranya dibenarkan karena hasilnya baik? Tetap saja tidak. Tetap saja tidak. Seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Mereka mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, "Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum." Sesungguhnya manusia telah bersatu untuk menyerang kalian. Takutlah kalian kepada mereka. Apa perbuatan mereka ini baik atau buruk? Buruk sekali. Bersatu untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menakut-nakuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa hasilnya? Fazadahum imanan. Apa hasilnya? Menambah keimanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Perhatikan. Perbuatan mereka buruk tapi hasilnya baik. Jadi selamanya keburukan itu tidak bisa dibenarkan walaupun hasilnya menjadi baik. Ini jawaban Syekhul Islam Ibnu rahimahullah ketika beliau ditanya tentang orang-orang yang berdakwah dengan nyanyian dan musik atau dengan kisah-kisah tak nyata. Mereka bilang, "Ya Syekh, banyak orang yang bertobat." Maka kata Syekhul Islam, perhatikan ayat tersebut mereka melakukan kejelekan, hasilnya adalah kebaikan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Iya. Jadi kalau begitu apa yang harus dilakukan bagi kaum muslimin tatkala orang itu murtad? Apakah mereka menghukum dengan hukuman bunuh, diminta taubat kalau nggak taubat dibunuh? Tidak. Itu hanya kewajiban pemerintah. Itu adalah kewajiban pemerintah. Kalau begitu apa yang bisa kita lakukan? Berdakwah. Ajak dia kembali masuk Islam. Kalau dia menentang, debat dengan cara yang terbaik. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ajaklah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah, nasihat yang baik dan debatlah dengan cara yang terbaik. Ini kewajiban kaum muslimin Adapun memberikan hukuman mati atau memerangi sekelompok orang yang murtad itu adalah kewajiban pemerintah. Kalau pemerintah tidak melakukannya, dosa-dosa mereka. Dan kewajiban itu tidak berpindah kepada kaum muslimin. Makanya berat menjadi pemerintah itu. Mereka berlomba-lomba mengejar kepemimpinan. Dia tidak tahu berat sekali pertanggungjawabnya, pertanggungjawabannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Innakum satahrisuna 'alal imamah wasatakunu nadamatan yaumal qiyamah. Kalian benar-benar akan berlomba-lomba tamak kepada kepemimpinan padahal dia akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Dan penyesalan terbesar pada hari kiamat tentunya adalah kewajiban menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala bagi para penguasa. Makanya inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Dikatakan di dalam Al-Qur'an sesungguhnya sebaik-baik yang engkau jadikan sebagai pekerja al-qawiyul amin orang yang kuat dan terpercaya inilah sifat pemimpin pertama harus kuat yang kedua amanah kalau baru di demo sedikit saja sudah takut maka tidak pantas untuk menjadi pemimpin ya harus kuat dan amanah kuat untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala ini adalah pertanggungjawaban yang besar mereka berlomba-lomba mengejar kepemimpinan ternyata setelah menjadi pemimpin dia tidak punya kekuatan untuk menegakkan agama. Kenapa dia tidak punya kekuatan? Karena dia lebih memikirkan kelanggengan kekuasaannya. Dia takut menegakkan syariat Allah, takut didemo, takut dibilang ekstrim, maka dia tidak menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi berat menjadi pemimpin itu. Di antara kewajiban besar seorang pemimpin adalah menjaga agama, menjaga akidah masyarakat agar mereka tidak murtad keluar dari Islam. Jadi inilah ilmu yang sangat penting untuk kita pelajari. Kita mengenal berbagai macam kekufuran agar kita tidak terjatuh di dalamnya. Kata beliau rahimahullah al-awwal pembatal keislaman yang pertama asyirku fi ibadatillah kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala inilah jemaah sekalian kesyirikan yang paling banyak terjadi perbuatan syirik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala iya dan ibadah itu banyak bentuknya sebagaimana sudah kita jelaskan secara detail di dalam pelajaran salah satu usul Syekh rahimahullah taala menyebutkan berbagai macam jenis ibadah mulai dari berdoa takut harap tawakal dan seterusnya intinya semua ibadah-ibadah yang Allah syariatkan tidak boleh sedikit pun kita persembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala iya Walaupun kesyirikan itu sendiri lebih luas. Kesyirikan itu sendiri lebih luas. Iya. Dan kesyirikan itu maknanya secara bahasa adalah ismun li syai' alladhi yakunu baina itsnain fasaidan. Ini makna kesyirikan, kesyirikan secara bahasa. Nama bagi sesuatu yang terdiri antara dua bagian atau lebih. Makna bahasa ini seperti di dalam ucapan Nabi Musa alaihi salam yang Allah sebutkan dalam surat Toha ayat ke-32. Beliau berkata, "Wa asyrikhu fil amr." Ya Allah, jadikanlah dia sekutu bagiku di dalam urusan ini, yaitu Nabi Harun alaihi salam. Adapun secara istilah kesyirikan itu lebih luas maknanya. Dijelaskan para ulama kesyirikan itu artinya adalah taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah minar rububiyah wal uluhiyah wal asma'i was sifat. Dan kekhususan bagi Allah itu ada tiga, yaitu rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Ini definisi syirik besar. Definisi syirik besar. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Kekhususan bagi Allah itu mencakup rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Adapun syirik kecil Ulama menyebutkan dua makna. Ulama menyebutkan dua makna. Atau yang tadi kita sebutkan itu definisi syirik secara umum. Ada lagi definisi syirik besar dan syirik kecil. Definisi syirik secara umum adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Kekhususan bagi Allah itu ada tiga. Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Ini merupakan qaid yang penting sekali untuk diperhatikan. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam apa? Dalam perkara yang khusus bagi Allah. Artinya kalau penyamaan itu bukan dalam perkara yang khusus bagi Allah, maka tidak termasuk kategori syirik. Apa yang khusus bagi Allah? Tiga perkara. Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Ini definisi secara umum mencakup apa namanya? syirik besar maupun syirik kecil. Adapun definisi syirik besar disebutkan para ulama syirik besar itu adalah kullu syirkin atlaqahu syari' wa huwa al-khuruj 'anid din. Setiap kesyirikan yang ditetapkan oleh syariat dan dia berkonsekuensi mengeluarkan seseorang dari agama. Itu makna syirik besar setiap kesyirikan yang ditetapkan atau disebutkan di dalam syariat dan berkonsekuensi mengeluarkan seseorang dari agama. Adapun syirik kecil, definisi yang disebutkan para ulama ada dua. Yang pertama, madalla dalilun ala tasmiyatihi bisyirk walam yablug ila darajati syirkil akbar. Sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil atas penamaan kesyirikan padanya namun tidak sampai pada derajat syirik besar. Ini definisi yang pertama. Disebut syirik namun tidak sampai syirik besar. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa bi ghairillah faqad kafara asyrak." Ini disebut syirik, orang yang bersumpah dengan selain Allah. Tetapi dia tidak sampai pada syirik besar, maka dia termasuk syirik kecil. Adapun definisi yang kedua dan ini lebih umum adalah kullu dzari'atin ila syirkil akbar. Syirik kecil itu adalah semua sarana yang bisa mengantarkan kepada syirik besar. Iya. Jadi ulama membagi kesyirikan itu menjadi syirik besar dan syirik kecil. Apa perbedaannya? Ada empat perbedaannya. Perbedaan yang pertama, syirik besar menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, murtad. Adapun syirik kecil tidak sampai menyebabkan murtad. Perbedaan yang kedua adalah syirik besar menghapuskan seluruh amalan. Adapun syirik kecil menghapuskan amalan yang menyertainya. Contohnya riak. Siapa yang solat riak, maka solatnya itu terhapus, namun tidak menghapuskan amalannya yang lain. Perbedaan yang ketiga, syirik besar mengekalkan pelakunya di neraka dan syirik kecil tidak sampai mengekalkan pelakunya di neraka. Perbedaan yang keempat adalah tentang pengampunan dosa. Tentang pengampunan dosa. Syirik besar tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana akan kita sebutkan dalilnya dalam kitab ini. Adapun syirik kecil, maka ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan diampuni, sebagian mengatakan tidak diampuni. Insyaallah taala nanti akan kita sebutkan pembahasannya di dalam dalil yang beliau sebutkan. Baik. Sebelumnya kita sebutkan dulu beberapa contoh. Tadi sudah kita sebutkan bahwa kesyirikan itu dalam perkara yang khusus bagi Allah. Apa saja perkara yang khusus bagi Allah? Oke, Apa saja perkara yang khusus bagi Allah? Rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Baik. Contoh kesyirikan dalam rububiyah seperti orang yang meyakini ada pencipta selain Allah atau pemberi rizki selain Allah atau pengatur alam ini selain Allah atau penguasa makhluk selain Allah Subhanahu wa taala atau orang yang takut sial atau percaya kepada jimat ini semuanya adalah kesyirikan di dalam rububiyah atau percaya para dukun mengetahui perkara gaib. Ini adalah kesyirikan di dalam rububiyah. Kemudian yang kedua kesyirikan dalam uluhiyah, yaitu seorang yang mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah. Apakah itu doa, menyembelih, tawakal, rasa takut, pengharapan sebagaimana yang kita telah bahas dalam kitab Talafatul Usul. Iya. Ibadah-ibadah apabila dipersembahkan kepada selain Allah maka itu adalah kesyirikan dalam uluhiyah inilah kesyirikan yang paling banyak terjadi kemudian yang berikutnya kesyirikan dalam al-asma wa sifat kesyirikan dalam asma wa sifat iya seperti apa bentuk kesyirikan dalam asma wa sifat dijelaskan para ulama bentuknya adalah ta'til dan tamthil Bentuknya adalah taktil dan tamsil. Taktil contohnya kesyirikan Fir'aun yang berkata ana rabbukumul a'la. Akulah Rob kalian yang paling tinggi dan dia tidak percaya adanya Rob. Iya. Walaupun ketidakpercayaannya itu zulman wa uluwan. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwan. Mereka mengingkarinya namun hati mereka mengakui mereka mengingkari itu hanya karena kezaliman dan kesombongan. Iya. Contohnya kesyirikan Firaun, ta'til zatir rabb. Kesyirikan yang kedua adalah tamsil. Contohnya adalah tamsilul khaliq bil makhluk. Menyerupakan sang pencipta Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Seperti orang-orang yang mengatakan sifat Allah seperti sifatnya fulan. Sifat Allah yang ini seperti sifatnya fulan. Maka dia telah menyekutukan Allah di dalam sifat-sifatnya. Atau sebaliknya, tamthilul makhluk bil khaliq. Menyamakan makhluk dengan al-khaliq. Seperti kesyirikannya orang-orang Nasrani. Mereka menyamakan Isa alaihi salam dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan di dalam banyak ayat bahwa Isa adalah Rasulullah dan bukan Allah itu sendiri. Kemudian dijelaskan juga para ulama, kesyirikan itu bisa saja dalam i'tiqad, dalam keyakinan, bisa pula dalam ucapan, bisa pula dalam perbuatan. Ya, demikian pula kemurtadan secara umum ada yang sifatnya keyakinan, ada yang sifatnya per, apa namanya ucapan dan ada yang sifatnya perbuatan sebagaimana akan kita sebutkan contoh-contohnya insyaallah taala. Baik. Kemudian Syekh rahimahullahu taala menyebutkan dua dalil tentang bahaya kesyirikan. Dalil yang pertama qala Allah taala Allah Subhanahu wa taala berfirman Inna la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki dosa selain itu maksudnya adalah dosa di bawah kesyirikan sebab ada dosa selain itu namun setara dengan kesyirikan yaitu kekufuran karena setiap kesyirikan adalah kekufuran Namun tidak setiap kekufuran adalah kesyirikan Jadi yang dimaksud dengan maduna zalik Adalah di bawah kesyirikan Yang tidak Yang mungkin Allah ampuni bagi siapa yang dia kehendaki Adapun yang setara dengan kesyirikan Maka Juga tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Surat An-Nisa Ayat ke-48 dan 116 Ayat yang mulia ini memberikan peringatan keras kepada kita akan bahaya kesyirikan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan orang yang melakukan syirik tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalau dia mati sebelum bertobat. Adapun kalau dia bertobat sebelum mati, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Adapun orang yang melakukan dosa yang lebih kecil atau lebih rendah daripada kesyirikan maka masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan siapa yang akan mendapatkan ampunan tersebut lima yasha bagi siapa yang Allah ridhoi bagi siapa yang Allah ridhoi iya bagi siapa yang Allah ridhoi untuk diampuni artinya walaupun dia mati sebelum taubat ini maksud ayat yang mulia ini Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa yang lebih ringan daripada syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Maksudnya kalau dia mati sebelum taubat. Adapun kalau dia bertaubat, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau dia melakukan dosa sebesar apapun, selama itu bukan kesyirikan dan kekufuran dan dia tidak bertobat sampai mati dan dia mati dalam keadaan suul khatimah, maka Allah menegaskan dia masih mungkin mendapatkan ampunan apabila Allah menghendaki. Apabila Allah menghendaki. Iya. Sebagaimana juga Allah tegaskan dalam hadis qudsi, "Ya bani Adam, law ataitani bi kurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi kurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, andaikan engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, dengan tanpa menyekutukan aku sedikit pun maka aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula maksudnya kepada siapa yang Allah kehendaki kepada siapa yang Allah kehendaki tidak semuanya iya demikian pula tentang hadis bitaqah hadis kartu yaitu seseorang yang dibangkitkan pada hari kiamat kemudian ditampakkan padanya catatan amal kejelekannya yang berjumlah 99 catatan dan setiap satu catatan sejauh matanya memandang Setiap satu catatan sejauh matanya memandang Dan dia memiliki 99 catatan dosa tersebut Semuanya ditanyakan kepadanya satu persatu Dan semuanya diakui Dia tidak membantah, dia tidak mengingkari Sampai dia telah mengira Dia pasti celaka Dia pasti binasa Lalu ditanyakan kepadanya Apakah engkau punya kebaikan Dia tidak ingat kebaikannya maka dikatakan kepadanya pada hari ini engkau tidak dizolimi maka dikeluarkan sebuah kartu yang tertulis padanya amal kebaikannya yaitu ucapan la ilaha illallah ucapan tauhid kalimat tauhid dia pun heran bagaimana mungkin kartu yang kecil ini akan lebih berat daripada 99 catatan dan setiap satu catatan sejauh mata memandang maka dikatakan kepadanya, engkau hari ini tidak akan dizolimi. Lalu ditimbang. Lalu ditimbang antara kartu tersebut dengan 99 catatan amalnya. Maka ternyata kartu itu lebih berat. Kartu itu lebih berat. Jamaah sekalian, apakah orang yang kartunya tertulis La ilaha illallah lebih berat dari seluruh catatan dosanya adalah orang yang tidak ikhlas ketika mengucapkan tentunya dia ikhlas tentunya dia ikhlas oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih dakhala jannah Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari dalam hatinya maka dia akan masuk surga apa tanda keikhlasan? Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Iya. Jadi ini keutamaan kalimat tauhid. Keutamaan tauhid dapat menghapuskan dosa-dosa seorang hamba. Iya. Tetapi tetap saja kita katakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah hanya akan mengampuni orang yang melakukan dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Oleh karena itu Ahlus Sunnah mengatakan seorang mukmin yang tidak melakukan kesyirikan dan kekufuran maka dia adalah orang mukmin bukan orang kafir karena dia masih ada harapan ampunan. Kalau orang kafir nggak mungkin ada harapan mendapatkan ampunan. Tetapi dia adalah mukmin nakisul iman Berbeda dengan ucapan Khawarij. Maka ayat ini membantah tiga kelompok sesat sekaligus. Yang pertama membantah Khawarij. Mereka mengatakan pelaku dosa besar itu kafir. Pelaku dosa besar itu kafir. Yang lebih parah lagi, perbuatan dosa besar mereka masukkan ke dalam kategori kekafiran. Iya. Jadi ini dua macam kesalahan Khawarij. Yang pertama, mengkafirkan pelaku dosa besar. Yang kedua, memasukkan perbuatan dosa besar sebagai kekafiran. Siapa yang bisa berikan contoh? Khawarij memasukkan perbuatan dosa besar sebagai kekafiran. Atau mungkin dengan bahasa lain, menganggap kufur asgar sebagai kufur akbar. Ya. Ada yang bisa berikan contoh? Al-hukmu bighairi ma anzalallah. Berhukum dengan selain hukum Allah. Ahsan tabarakallahu Iya. Dari mana kita tahu ini adalah kufur asgar dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Silakan baca penafsiran surat Al-Maidah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Ulama ahli tafsir dari kalangan sahabat dan pengikut mereka seluruhnya sepakat Ya. Seluruhnya sepakat maknanya adalah tidak sesuai dengan zahir ayat tersebut. Tidak sesuai dengan zahir ayat tersebut. Melainkan yang dimaksud adalah kufur asgor. Kufur kecil. Sebab ayat ini turun pertama kali berbicara tentang orang-orang Yahudi. Sebagian riwayat sahabat berbicara tentang kaum musyrikin. Jadi bukan kaum muslimin pada asalnya. Sehingga ayat ini kalau ditetapkan bagi kaum muslimin, maka tidak sama dengan kekufuran orang-orang yang kafir asli. Oleh karena itu, para sahabat menafsirkan demikian pula tabi'in itu adalah kufur asgar. Khawarij menganggapnya sebagai kufur akbar. Iya. Maka mereka mengkafirkan pelaku dosa besar karena memang menganggap pelaku dosa besar itu kafir atau karena memasukkan perbuatan dosa besar itu dalam kategori kekafiran. Iya. Dan akar permasalahannya ada dua. Yang pertama karena memahami ayat dengan pemahaman sendiri. Bukan dengan pemahaman salaf. Yang kedua adalah memahami ayat itu saja dan membuang ayat-ayat yang lain. Iya, adapun metode Ahlus Sunnah adalah mengumpulkan seluruh ayat yang terkait kemudian memberikan kesimpulan. Baik. Ini yang pertama, ayat ini membantah Khawarij karena Allah mengatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni selain daripada kesyirikan itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Berarti tidak kafir kalau begitu. Kemudian yang kedua membantah Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan dia tidak kafir tapi tidak juga beriman tidak kafir, tidak juga beriman. Ini termasuk ucapan yang bid'ah, tidak ada dalam Islam orang yang tidak disebut kafir tapi tidak juga disebut beriman, tidak ada. Iya. Kemudian juga membantah murjiah yang mengatakan pelaku dosa besar sempurna imannya atau dosa dosa besarnya tidak mempengaruhi imannya padahal dia ada kemungkinan masuk neraka kalau Allah tidak menghendaki untuk diampuni. Iya. Ini hukum-hukum mereka di dunia. Adapun hukum mereka di akhirat juga dibantah dengan ayat ini. Khawarij dan Mu'tazilah meyakini pelaku dosa besar itu kekal di neraka. Jadi Mu'tazilah walaupun dia tidak mengkafirkan, tapi dia juga sama meyakini kekal di neraka. Iya. Kalau Murji'ah, dia yakin pasti masuk surga. Karena tidak mempengaruhi iman. Maka ayat ini membantah semua golongan sesat tersebut dan yang benar adalah akidah ahli sunnati wal jamaah orang yang muslim, mukmin, pelaku dosa besar tidak dikafirkan namun tidak juga dikatakan imannya sempurna dia disebut sebagai nakisul iman imannya kurang atau orang fasik dan di akhirat kelak bagaimana nasibnya tahta masyiatillahi azza wa jalla dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a azabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah kehendaki diazab maka diazab, kalau Allah kehendaki diampuni maka diampuni. Tetapi andaikan dia diazab sekalipun, maka azabnya tidak kekal seperti orang-orang kafir sebagaimana di dalam ayat berikutnya. Iya. Sebelum kita masuk ayat berikutnya, di sini ada satu faidah Disebutkan para ulama ayyushraka bihi takdirnya adalah isyrakan bihi. Takdirnya adalah nakirah fi siyak an-nafyi fatufidul umum. Iya. Allah tidak mengampuni semua jenis kesyirikan atau kesyirikan di sini disebut dalam bentuk umum sehingga mencakup semua jenis kesyirikan. Oleh karena itu ulama sebagian ulama berdalil dengan ayat ini untuk menetapkan bahwa syirik kecil juga tidak diampuni. Karena ayat ini bersifat umum. Allah tidak mengatakan syirik besar atau syirik kecil sehingga mencakup kedua-duanya. Ini yang kita sebutkan tadi uh, ulama berbeda pendapat apakah syirik kecil itu diampuni atau tidak. Yang mengatakan tidak diampuni berdalil dengan ayat ini yang mengatakan diampuni juga berdalil dengan ayat ini. Hanya saja sisi pendalilan mereka berbeda. Demikianlah para ulama wallahu alam. Baik. Kita masuk dalil yang kedua. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman Innahu mayyushrik billah. Jamaah sekalian kesimpulannya ayat yang pertama tadi adalah mengingatkan kita bahaya kesyirikan bahwa kesyirikan adalah dosa yang tidak terampuni apabila seseorang tidak bertobat sebelum mati. Oleh karena itu ayat yang pertama ini surat An-Nisa ayat ke-48 dan 116 terkandung padanya peringatan keras tentang bahaya kesyirikan. Allah tidak akan mengampuni pelaku syirik menunjukkan besarnya kemurkaan Allah terhadap pelaku syirik. Oleh karena itu jamaah sekalian, apabila kita takut berbuat dosa. Kita takut mencuri. Kita takut berzina. Kita takut membunuh. Maka sepatutnya kita lebih takut lagi berbuat syirik. Karena dosa-dosa itu bagaimanapun besarnya, bagaimanapun manusia memandang itu adalah dosa yang sangat besar, dosa yang sangat tercela, tetapi tetap saja kesyirikan lebih besar.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 Surat Al-Maidah ayat ke-72. Jemaah sekalian, inilah bahaya syirik yang terbesar yaitu telah Allah Subhanahu wa taala haramkan orang musyrik itu untuk masuk ke dalam surga. Maka ayat ini bermakna orang yang tidak melakukan kesyirikan andaikan dia masuk neraka karena dosa-dosa besar yang dia kerjakan, suatu saat dia akan masuk ke dalam surga. Oleh karenanya ada sebuah hadis yang berbicara tentang al-jahannamiyun. Al-jahannamiyun. Siapa mereka itu? Mereka itulah orang-orang yang tadinya masuk neraka kemudian masuk ke dalam surga. Kemudian Allah masukkan ke dalam surga. Iya. Dan hadis ini yang digunakan para sahabat untuk menyadarkan orang-orang khawarij karena mereka mereka itu meyakini pelaku dosa besar kekal di neraka ya sehingga di masa para sahabat sejumlah khawarij yang tadinya sudah siap mau membunuh dan memberontak terhadap kaum muslimin mereka kemudian tersadar karena mendengarkan hadis-hadis tentang adanya orang-orang yang masuk surga setelah masuk neraka. Artinya mereka tidak kafir. Mereka tidak kafir. Iya. Maka Allah telah menetapkan orang yang menyekutukan Allah maksudnya sampai dia mati dia tidak bertobat kepada Allah, maka Allah telah mengharamkan surga baginya. Tidak ada tempat tinggalnya kecuali neraka. Tidak ada tempat yang lain di antara surga dan neraka. Tempat kembali manusia hanya ada dua surga ataupun neraka. Surga ataupun neraka. Iya. Hanya saja sesaat ada ashabul a'raf yang berada di antara surga dan neraka karena kebaikan dan keburukan mereka seimbang, tapi pada akhirnya mereka masuk surga juga. Iya. Itu hanya sementara saja. Tempat kembali yang terakhir adalah surga dan neraka. Adapun kaum musyrikin maka mereka kekal di dalam neraka selamanya mereka tidak akan pernah masuk ke dalam surga waliyadzubillah inilah bahaya kesyirikan yang terbesar bahkan Allah menegaskan wama lidzalimina min ansar dan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang zalim tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka sebagai orang yang zalim karena mereka telah melakukan kezaliman terbesar sebagaimana firmannya inna syirka la zulmun azim Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman terbesar. Di mana sisi kezalimannya? Karena dia menyerahkan ibadah kepada yang tidak berhak. Sebab zalim itu kan wadu syai' ala ghairi mahallihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu definisi zalim. Dan mereka telah mempersembahkan ibadah kepada yang tidak berhak. Mereka letakkan ibadah mereka bukan pada tempatnya. Iya. Kemudian Allah tegaskan, orang-orang zalim itu tidak ada yang bisa menolong. Sebab Allah tidak mengizinkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan pamannya Abu Talib. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi Ibrahim mendoakan paman apa namanya ayahnya sendiri. Allah Subhanahu wa taala melarang mereka mendoakan keluarga mereka yang mati dalam keadaan musyrik. Sebab mereka tidak mungkin bisa selamat lagi. Maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli kurba. Tidak patut bagi seorang nabi dan kaum mukminin untuk memintakan ampun bagi kaum musyrikin meskipun kerabat mereka yang terdekat. Jadi tidak ada harapan untuk mendapatkan syafaat pula. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah?" Ya Rasulullah, siapakah orang yang berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari dasar hatinya. Dialah yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, walau dia berbuat dosa sebesar apapun, tetapi dia masih mentauhidkan Allah, masih pertama masih ada harapan mendapatkan ampunan Allah. Kalaupun tidak mendapatkan ampunan secara langsung, masih juga ada harapan untuk mendapatkan syafaat. Kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hanya saja syafaat itu ada yang menyelamatkan seseorang dari neraka sejak awal dia seharusnya difonis masuk neraka karena syafaat dia selamat tetapi ada pula yang sudah sempat masuk neraka kemudian dengan syafaat dia keluar dari neraka dan jamaah sekalian sungguh tidak ada seorang pun yang bisa bersabar dengan azab neraka oleh karena itu walaupun kita yakin pelaku dosa sebesar apapun tidak akan kekal di neraka bukan berarti kita boleh meremehkan dosa-dosa dan meremehkan azab neraka yang apa namanya sementara itu. Sementara pun kita nggak tahu sementara itu berapa lama. Ya, mungkin seribu tahun, sepuluh ribu tahun kita nggak tahu berapa lama. Iya. Sekejap berada di neraka kita tidak sanggup. Apalagi kalau sampai ribuan tahun waliyadzubillah maka tidak pantas untuk meremehkan dosa. Terakhir kata beliau, ومنه minhu لغير الله كمن kaman yadhbahu أو للقبر. di antara kesyirikan dalam ibadah kata beliau adalah menyembelih untuk selain Allah seperti orang yang menyembelih untuk jin atau orang yang menyembelih untuk persembahan kepada kuburan atau maksud beliau kepada penghuni kubur maksudnya sebagai pengagungan terhadapnya orang yang membeli, untuk jin atau untuk penghuni kubur tidak lain sebagai pengagungan terhadapnya sebagaimana dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab menyembeli itu adalah ibadah. Siapa yang menyembeli untuk mengagungkan selain Allah, maka dia telah beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan man dzabaha li ghairillah la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah dalam hadis riwayat Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jemaah sekalian, inilah yang pertama kesyirikan di dalam ibadah. Walaupun kesyirikan itu luas mencakup dalam rububiyah, dalam ibadah dan asma wa sifat, beliau hanya menjelaskan secara global kesyirikan, artinya kita masih punya kewajiban untuk mempelajari apa saja yang termasuk jenis-jenis kesyirikan. Dan di dalam risalah yang ringkas ini, beliau masih akan menjelaskan beberapa jenis kesyirikan, namun siapa yang ingin mendapatkan penjelasan lebih detail, maka silakan membaca Kitab Tauhid. Beliau menjelaskan detail contoh-contoh atau jenis-jenis kesyirikan baik syirik besar maupun syirik kecil. Kitab Tauhid terdiri dari 67 bab, kebanyakan menjelaskan tentang jenis-jenis kesyirikan yang besar maupun yang kecil. Jadi di sini cuma sekedar mengingatkan bahaya kesyirikan. Baik. Walhamdulillah kita selesai dari mukaddimah dan pembatal keislaman yang pertama. Semoga ada manfaatnya wabillahi taufik. Mungkin ada sedikit tanya jawab, saya persilakan. Fadal. Uh, ada salah satu tokoh di Indonesia hmm. berkata di depan berikutnya dalam fikih kita bermanfaat syafi'i dan akidah asyariyah. Apakah itu termasuk min awal Islam dan bagaimana kita mewakili dari mereka? Iya. Orang yang mengucapkan fikihnya syafi'i dan akidahnya asyariyah Asyariah itu pada umumnya adalah taatil sifat. taatil sifat. taatil sifat dengan cara tahrif. Dengan cara tahrif. Dan hakikatnya orang yang melakukan tahrif itu sebetulnya juga pelaku tamsil. Pelaku tamsil. Ya. Pada umumnya ahlul bid'ah, asy'ariyah dan selainnya mengingkari banyak sifat-sifat Allah. Mengingkari banyak sifat-sifat Allah. Ya. Yeah dan hanya menetapkan sebagian saja. Hanya menetapkan sebagian saja. Mereka pelaku taktil dengan cara tahrif. Dan sebelum tahrif mereka melakukan tamthil. Jadi banyak sudah jenis penyimpangannya. Contohnya mereka mentahrif mereka mentahrif al-istiwa menjadi al-istila. Ar-Rahman al arsh istawa mereka menafsirkannya menjadi yastaula. Ya. Ini pertama ta'til. Menghilangkan sifat Allah tapi dengan cara yang lebih halus yaitu dengan cara tahrif menyimpangkan makna lafaz dari makna zahir tanpa dalil itu namanya tahrif kalau takwil itu punya dalil mengeluarkan makna dari makna zahir kepada makna yang lain tapi dengan dalil kalau itu tanpa dalil tidak dari Al-Quran was sunnah tidak pula dari ucapan salaf. Ya. Dan tidak ada satu riwayat pun salaf menafsirkan makna istiwa menjadi istila. Penafsiran salaf sesuai dengan makna bahasanya adalah al-ulu wal istiqrar. Antum bisa lihat riwayat-riwayat penafsiran ini di dalam kitab Al-Ulu lil aliyil ghaffar karya Az-Zahabi rahimahullah dan ada yang sudah ditahkik oleh Syekh Al-Albani di situ ada penafsiran-penafsiran salaf iya seluruh penafsiran salaf kembali kepada dua makna yaitu al-ulu wal istikrar itu makna istiwa al-ulu wal istikrar tinggi dan menetap padanya iya jadi mereka tahrif menjadi istilah berkuasa dan mereka ingkari sifat istiwa. Mereka ingkari sifat istiwa. Iya. Sebelumnya mereka melakukan tamsil. Di mana mereka melakukan tamsil? Ada yang tahu? Sebelum mereka tafsirkan istiwa menjadi istilah, sebetulnya dia sudah melakukan tamsil ada yang tahu? Di mana mereka melakukan tamsil? Gimana mana, akhi? Ahsan tabarakallahu fiik. Mereka melakukan tamsil di dalam benak mereka. Apa dalam benaknya? Kalau saya mengatakan Allah istiwa di atas arsh Berarti saya samakan Allah dengan makhluk Itu dulu dia tetapkan di pikirannya Lalu dia buang kemudian dia tahrif. Dipahami ya? Iya. Insyaallah taala ini pembahasan lebih detail mungkin pada kitab yang lain semoga Allah memberikan taufik kita bahas suatu saat kaidah-kaidah asma wa sifat. Iya. Ada bantahan-bantahan para ulama terhadap mereka. Ini secara global saja. Iya. Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah kalau saya yang punya keyakinan ini, saya kafir. Kalau kalian tidak kafir. Paham gak artinya? Karena mereka itu jahil. Dan mereka punya syubhat. Ulamanya disebut jahil. Karena punya syubhat. Ya. Kalau seorang seperti Syekhul Islam memiliki keyakinan seperti itu, kata beliau, saya kafir. Kalau kalian saya tidak kafirkan. Ya. Jadi kenapa tidak dikafirkan? Dia punya penghalang pengkafiran. Punya mani'un min mawani takfir. Iya. Demikian ya, akhi. Wallahu Jadi tidak dikafirkan walaupun itu kekufuran, tapi dia tidak dikafirkan. Dia tidak dikafirkan karena dia punya syubhat. Dia punya penghalang pengkafiran yaitu al-jahal, kebodohan. Iya, tidak dikafirkan. Makanya uh, seperti Al-Ma'mun ulama seluruhnya sepakat orang yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk dia kafir. Tapi saya belum tahu ada ulama yang mengkafirkan Al-Ma'mun. Karena dia punya syubhat, dia jahil, dia bodoh. Iya. Baik. Jadi tidak dikafirkan wallahu alam. Jadi tidak mudah mengkafirkan harus terpenuhi syarat-syarat pengkafiran dan terangkat penghalang-penghalangnya. Iya. Wallahu alam. Tafadhal akhi. Apa itu? yang kurang kedengaran akhi. Khawarij. Apakah semua jenis dosa besar mereka mengkafirkan? Pada umumnya ulama menyebutkan begitu. Takfir murtakibil kabirah. Mereka mengkafirkan semua dosa besar. Ya. Saya belum tahu apakah ada penjelasan para ulama mereka memperkecualikan dosa besar tertentu. Ya. Yang zahir adalah mereka mengkafirkan seluruh pelaku dosa besar. Seluruh pelaku dosa besar. Dan yang lebih parah adalah mereka memasukkan dosa besar ke dalam kategori kekufuran. Iya. Yang jadi masalahnya adalah mereka mengkafirkan pelaku dosa besar itu karena berbagai macam syubhat. Jadi bukan karena dosa besarnya itu sendiri tetapi karena syubhat. Contoh syubhat yang lain, itu salah satunya tadi syubhatnya menganggap perbuatan dosa besar sebagai kekafiran. Ada syubhat yang lain. Apa syubhat mereka? Mereka adalah uh, apa namanya? memberikan hukum orang yang melakukan dosa besar itu berarti dia menghalalkan dosa itu. Iya. Nah, kalau sudah syubhatnya itu itu sudah mencakup semua dosa besar. Jangankan dosa besar, dosa kecil. Kalau dia sudah punya syubhat seperti itu, mungkin masuk ke situ. Ya. Itu logika mereka. Kalau seseorang melakukan dosa besar, itu berarti dia menghalalkan. Sedangkan yang berhak menghalalkan hanya Allah. Yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah. Ya, ini diantara uh, kesimpulan mereka di dalam pengkafiran para pelaku dosa besar. Ya, ada di buku-buku uh, di masa modern ini tokoh-tokoh mereka yang menjelaskan seperti itu. Kata mereka, tidaklah seseorang itu datang ke diskotik berzina minum khamar kecuali karena dia sudah menghalalkan. Padahal tidak demikian. Penghalalan yang dimaksud di sini adalah penghalalan dengan hati Makanya para ulama membagi dalam masalah penghalalan dan pengharaman ini kekufuran itu menjadi kufur i'tiqadi dan kufur amali. Iya, kufur i'tiqadi dan kufur amali. Kufur i'tiqadi dan kufur amali. Kalau dia minum khamar dan dia yakin dengan hatinya khamar itu sudah halal padahal sebelumnya dia yakin haram, itu namanya kufur i'tiqadi. Tapi kalau dia minum khamar tanpa meyakini itu sebagai sesuatu yang halal, maka itu kufur amali. Iya. Atau pemerintah yang melegalkan khamar misalkan. Kalau alasannya bukan karena khamar itu sudah halal, ya alasannya biasalah. Alasan ekonomi, alasan tenaga kerja, maka itu tidak dikatakan kufur itikadi, kufur amali. Iya. Tapi kalau dia mengatakan kita melegalkan hamar karena sudah halal, itu baru menjadi kufur itikadi. Iya. Maka ini juga bantahan terhadap golongan khawarij yang mengatakan ahlu sunnah itu kata mereka murjiah atau salafi murji kata mereka. Kenapa? Karena tidak mengkafirkan orang yang melakukan amalan kekufuran. Bagaimana membantahnya? Kita katakan itu memang bukan amalan kekufuran masalahnya. Dia menjadi kekufuran ketika diyakini sebagai sesuatu yang halal. yakni yang haram itu. Kalau diyakini sebagai sesuatu yang halal baru menjadi kekufuran. Iya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Insyaallah pembahasan lebih detail ini masuk di pembahasan yang keempat. Baik. Jadi demikian wallahu alam. Mungkin kita yang terakhir. Ulama yang dianggap sebagai ulama ahlu sunnati wal jamaah tetapi memiliki pemahaman asyariyah mereka itu disebut sebagai ulama ahlu sunnah wal jamaah dan ketergelinciran mereka ke dalam paham asyariyah itu diberi udur bukan karena dia ulama ahlu sunnah sekaligus dia disebut ulama asyariyah iya sebetulnya tidak begitu mereka itu terjerumus di dalam sebagian akidah asy'ariyah mentakwil sifat dan mereka diberi udur. Artinya apa? Itu adalah ketergelinciran dan bukan sebuah kesengajaan. Ya. Terlebih para ulama yang hidup di masa-masa berkembangnya Asy'ariyah. Berkembangnya Asy'ariyah dan masya Allah di masa tersebut nggak seperti sekarang buku-buku dengan mudahnya didapatkan iya sehingga para ulama menganggap itu akidah ahlus sunnati wal jamaah padahal itu menyelisihi akidah ahlus sunnati wal jamaah iya berapa diantaranya yang disebutkan seperti Imam An-Nawawi Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Imam al dan para ulama yang lainnya yang memiliki kesalahan dalam babul asma wa sifat tetapi mereka tetap disebut sebagai ulama ahlus sunnati wal jamaah dan ketergelinciran mereka dalam asma wa sifat tetap kita katakan itu adalah penyimpangan namun orangnya diberikan udur orangnya tidak disebut sebagai orang yang sesat atau seorang asy'ari iya barangkali demikian wallahu alam Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya Namun maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. ala Muhammadin wa alihi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.